السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد para ikhwah akhwat Allah benar wa banat azakumullah ini sesi yang kedua daripada daurah kita ini dan sangat urgennya hubungan dakwah salafiyah dengan para ulama tersebut dan sangat urgennya kita perlunya bimbingan daripada para ulama di dalam menjalani dakwah ini ada beberapa kejadian sebagai imrah bagi kita dalam perjalanan dakwah salafiyah di negeri kita ini bagi ikhwah-ikhwah kita yang di atas umur 40-an beberapa tahun deh. Ya. yaitu kejadian yang signifikan ketika masih laskar jihad dulu main Gintawayan ya Dulamin tahu itu di masa laskar jihad menjelang runtuhnya Nampak jelang bubarnya. Pas lagi itu ada kejadian yang sangat besar. Hari itu pelajaran bagi kita menunjukkan bahwasanya di saat dan ketika itu kita mulai berangsur-angsur memutuskan hubungan dengan para masyarakat, kita, para ulama kita, terutama orang tua kita, Syekh Robi dan Syekh Muhammad bin Hadi, yang boleh dikatakan mereka ini adalah orang yang pertama dan utama yang mengikuti ya yang mengarahkan yang menuntun ya terhadap perjalanan dakwah kita di Indonesia ini ya, ketika semenjak Ustaz atau Uya masih di Madinah dulu dari tahun 92-an mungkin masih terngiang diingatan kita kejadian yang merupakan ya yang nas, dia namanya mukernas tapi nas, ya mukernas yang nas, mukernas itu boleh dikatakan artinya muhtamar ya baik ya baik Muktamar Laskar Jihad di Jakarta di gedung Asrama Haji Pondok Gede tahun 2000 berapa? 2000 2000 20 21 lah ya karena 2021 21 22 Ya. bil yang naas ya gagal gatot gatot gatot gagal total di tahun 2002-an yang dimana Pekernas itu adalah merupakan ya, suatu kerja dan usaha itu bolas kerja pada masa itu untuk menggalang masa, menggalang dana, mencari nama, mencari popularitas untuk go internasional. Amin. <laughs> Terima kasih. Ini, ini kalian generasi milenium dengar aja ya. sebagai pengalaman kita. Ini bukti artinya kita lepas kontrol dari ulama. Ini contohnya ya, sebenarnya berkaitan. Jadi mukernas itu adalah usaha yang sangat-sangat signifikan pada masa itu. Sangat getol. Para duat, para ustadz pada masa itu yang sekarang sudah menjadi soal fiqah. eh? Sekarang mereka kebanyakan jadi su'afiqah. Di antara jemberiun dengan jumhuriun. Ya, jumhur ya. Ya Jumhur ya. Hah? Jumhur ya. Jumhur. Ya? Jumhur apa? Setelah mereka sekarang apa? Jember sama Jumhur. Jumhur ya. Pusat Jumhur. Ya. Di antara Jember dengan Nol Fotol. Nol kontol itu nggak ada nilai, nggak ada arti, nggak ada, nggak ada nilai satu pun nggak ada nilai. Dia nol kontol, nol futul, nol kontol. Ya, sekarang sudah jadi itu mereka. Dulu mereka adalah orang-orang yang terdepan itu. Ya, mengembangkan dan membawa ya tentang perkara Bukarnas. datang di Jakarta, dia asrama haji. Ya, Nah pada masa itu berceramahlah kemana-mana pun selupa setidak yang sekarang serang kok mereka itu yang sudah sesat dan menyesatkan dari rahmatullah dan kalah menjadi hadadin takfirin mencela para ulama ini akibat ya kan? akibat dan efek daripada tidak mendengarkan mimpi yang para ulama itu Artinya biaya untuk mencapai target supaya acara mukernas itu berhasil dimotivasi setiap eh, para sahabat di kajian-kajian selain se-Indonesia itu dengan motivasi yang sangat-sangat apa namanya besar atau sangat signifikan bahwasanya sampai mengorbankan eh, Salah satu di antara ceramah-ceramah disampaikan oleh gembong mereka dari Cirebon. Ya, gembong mereka dari Cirebon itu sampai para akhwat membuka kalung-kalungnya, cincinnya itu disumbangkan gaya mukarnas dianggapnya adalah merupakan jihad yang terbesar. Karena itu, ini contoh sebab sebagai bisa jadi pelajaran bagi bro kehidupan ke depan. Dan Mukarnas itu diadakan pertama. Tidak ada konsul dengan ulama. Tidak ada. Tidak ada arahan, bimbingan para ulama boleh atau tidak. Karena boleh atau atau tidak. Tidak ada. Tidak ada berhubungan para ulama. Sama sekali tidak ada. Walau satu kalimat. Tapi diadakan. Dengan tujuan itu tadi, untuk internasional nasional dan diundanglah seluruh tokoh-tokoh hizbiyin yang mereka kenal pada masa itu. Undang. Tidak usah saya sebut namanya mereka kalian. Nanti IT nanti. Tapi yang jelas, yang diundang tokoh-tokoh hizbiyin, tokoh politik asiasiin, politikus-politikus, orang-orang ikhwan muslimin, ya, orang-orang takfirin itu dulu untuk ya mensertai atau mengikuti acara itu di asrama haji. Dan acara itu diadakan hari Senin pagi. Saya tanggal, tapi yang jelas hari Senin pagi. Dibuka oleh wakil presiden waktu itu. Ustaz dengan rombongan yang baru berangkat ke Jakarta itu hari Sabtu sore malam. Sabtu, Ahad, Senin acara diadakan. Dan para sosat pada masa itu yang di bawah tubuh Laskar Jihad sudah berada di Jakarta waktu itu. Seperti Jakarta. eh. Ketika acara itu sudah akan bergulir, Ustaz menelpon Syekh Robi di hari Rabu malam Kamis. So, Rabu malam Kamis telepon Syekh Robi. Kamis malam Jumat telepon Syekh Muhammad. Dua Syekh Kibar kita satu telepon. Jumat Sabtu berangkat. Jadi Penelponan Syekh Rubi bukan baru pada masa itu, Ada Rabu malam Kamis, itu menghasilkan bahwasannya Syekh Robi menyuruh berhentikan acara itu, jangan lanjut. Tidak boleh. Jangan dilanjutkan. Kalau itu, saya melarang jangan kamu lanjutkan acara, jangan kalian lanjutkan acara itu. Waktu itu Ja'far Matolib, Allah irham, terpenjara dia. Kalian? Hari selesai penelponan, saya telepon saya Wildan. saya dampingin. Ya, telepon saya Wildan dulu kan kaset. Ya, dulu, kita kaset dulu. Bukan ini, Android dan zaman now nih. Dulu kaset. Telepon saya Wildan, kemudian dengar kalian rekam oleh dia simpan sebagai Asik. Kamis malam Jumat saya telepon si Muhammad. Cerita juga tentang masalah rencana acara itu, acara bukan nas tadi. Si Muhammad juga penyarankan jangan lanjut. Jangan lanjutkan, Tak boleh. Ini dua. Yang jelas fatwa si Muhammad dengan si Robi itu sejalan. Subhanallah, baik. Ulama subhanallah di dalam berbagai perkara, terutama masalah hizbiyah, Hah? masalah nawazil, mereka adalah sejalan. Apa yang disampaikan oleh syarobi kepada Ustaz, Buya juga, begitu tak Muhammad. Jangan lanjut. Nah, ini kaset. Yang kedua sudah didampingi disimpan oleh Ustaz Indah sebagai arsip. Hari Sabtu, Sabah Jakarta. Satu Berangkat sore sampai malam, habis sisa. Isya sampai hari itu satu malam Ahad. Tak kasihlah kepada kaum suami-kaum sekarang gembong-gembong mereka baik yang dari Cirebon, baik yang dari Malang, baik yang dari Jember, kasih pada mereka. Kumpul kita di ruangan khusus sesetidak waktu itu seluruhnya berdoa. Diperdengarkan tuh kaset itu di depan mereka seluruhnya. Penelponan dia ya, dengan Syarubi dan Syekh Muhammad. Ini contoh ya, di antara kejadian yang kita meninggalkan. Artinya tidak menerima bimbingan dan nasihat ulama yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Contoh, setelah mereka dengar arahan dan nasihat ulama tersebut, tidak ada yang setuju. Boleh katakan 99% persen itu setuju. Menganggap fatwa itu adalah salah. Yang bertanya salah. Jadi salah itu Ustaz. Oh ya ada salah kan? Yang bertanya itu salah. Tidak tepat dalam pertanyaan. Jadi pertanyaan sesuai dengan jawaban. Eh, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Jadi dianggap Buya oh pada masa itu bahasa Arabnya nggak bisa. Mereka sedih berbuat tak mampu. ini. Mereka sendiri berbuat tak mampu. Nah, tapi dicelalah orang yang bertanya dan disalahkanlah syekh yang menjawab. Pertama apa dia? Yang bertanya bahasa Arabnya tidak baik, tentu timbul bingung pertanyaan kita. Kalau bahasa Arab tidak baik tentu saya nggak paham dia gitu kan. Hah? kalau yang bertanya bahasa tidak baik, itu tidak benar, tentu yang menjawab salah dia. Nggak paham dia, tentu katakan aik, ulang apa pertanyaannya, kan begitu. Paham itu? Nah, tetapi, apa dia? Dia bertanya, saya paham, dijawab oleh dia. Berarti menunjukkan keduanya benar. Yang bertanya pertanyaan yang benar, yang menjawab dia keduanya benar. Tetapi kenapa tadi? Karena hawa. Hawa tadi tidak mencocoki jiwa mereka. Fatwa ini tidak cocok dengan keinginan kehendak mereka. Bahwasanya acara ini harus berlanjut, harus berlanjut, berlanjut. Karena dana biaya sudah habis besar. Kita sudah mengundang tamu dan sebagainya. Oh itu. Akhirnya fatwa cempakan, cepat. Nggak dengarkan. Dan jadi tumbal kesalahan itu Buya bermasalah itu. Sudah, sabar. Kita lihat nih. Ya. Lantas di hari Ahad ini, Ahad malam Senin. Satu hari sebelum acara nih. Ahad malam Senin. Kita berkumpul di ya di Cepaka Putih di markas besar Mabes Laskar Jihad pada masa itu. Kumpul para ustadz-ustadz yang senior kumpul di situ, sepakat kita untuk membuat pertanyaan yang kita sepakati. Hmm. Ada 12 tim itu, 12 orang. Masuk biar dalamnya. Masuk tuh yang dari Cirebon, dari Malang, ada dari Jember itu. Para dajjal itu ada seluruhnya Mas Rahmatullah. Panggil itu. Ada pada dajjal itu ada seluruhnya. Ada. Nah, kumpul kita. Buat kesepakatan pertanyaan. Pertanyaan ini kita rancang bersama kita terjemahkan bahasa Arab, yang ngetik. Yang nulis waktu itu Komar, Sok Komar. Paham? Begitu. Pertanyaan kita buat, bagaimana? Pertanyaannya begini. Baca. Oke. Oke. Okay. Percatat. tulis. Ya begitu? Itu 12 tim. 12 orang, katakan tim 12. Nah, selesai pertanyaan itu kita buat, kita ulang baca lagi bersama yang kita sepakati dan kita tanda tangani bersama. Tidak. nih. Sebab. Nah, kemudian pertanyaan ini kita sepakati dan kita kirimkan kepada Syekh Rubi yang waktu itu tinggal di Mekah. Dulu di Mekah itu. Dulu di mana? Mekah. Kalian. Terus di Mekah. Ya, Sebab hari Laskar Jihad, ini, hari-hari Laskar Jihad, itu orang tua kita Syekh Robi sudah mungkin di kota Mekah, bukan di Madinah. Sudah mungkin di kota Mekah, bukan di Madinah. Dan ini juga adalah kesalahan salah seorang da'i. Daripada da'i roja yang senior, bagi rahmatullah, dan saya sebutkan nama berkalian, yang mengatakan bahwa dia ketemu dengan Syekh Syarobik di Madinah. Menanyakan tentang fatwa Laskar Jihad. Itu salah total itu yang dia bantah di audio menyebar itu sehingga panasan mereka jangan Allah dia mengatakan ketemu syarobi di Madinah syarobi ketika ayah mulai kerja tidak ada lagi di Madinah beliau di Mekah hari-hari mulai kerja itu beliau di Mekah paham itu nah, dia mengatakan ketemu syarobi di Madinah dengan temannya dari Surabaya dan itu sahabat dia bantah sahabat itu tidak benar itu kedustaan yang dia adakan oleh dia ala kulihal Kemudian dia sadar setelah mendengar audio tersebut dan kembali kepada kebenaran. Lantas, Senin pagi, ini, Senin pagi, acara akan berlangsung di uh, apa namanya di Serba Haji Pondok Gede. Disepakati waktu itu yang akan berbicara via telepon, telepon telepon jadul nih, Pak kabel, di sini baik, adalah yang dari Malang siapa Mahari dia sebagai jubir bukan urusan bukan punya jubir enggak nanti kalau punya lagi jubir salah lagi kamu tahu dia jubir sudah dia bicara dia bicara pada Robi dia di Mabes Laskar Jihad itu di ruang tengahnya itu ada tempat informasi itu artinya ada meja ada telepon di sini kaca orang berdiri depan bisa dan Usamah dekat kursi berdiri dan dia duduk di kursi belakang dia itu duduk belakang dia kursi dia akan bicara dengan Surabi detik dia telepon Surabi. yang baik dia telepon Surabi. dia katakan Syekh kita mengirim fax. Dulu kan fax. Eh, dulu fax kan bukan ini dulu. Fax. Kita kirim fax berapa lembar nih. Tolong untuk baca. Nah, kemudian setelah setengah jam atau satu jam satu kita telepon tuh. Oke, kita suruh telepon. Baca dikirim, dikirim dibaca oleh beliau. Satu jam atau berapa saat setelah itu mulailah bersama mahri sebagai jubir yang sudah sepakati menelpon Syekh Robi orang tua kita yang alhamdulillah ala hal ya beliau yang membimbing dan mengarahkan kita pada masa itu dan beliau juga membela kita bisa bisa tentang laskar jihad ya alhamdulillah Allah setelah ditelepon pertama kali dia tanya mana Abul Muntir Cuk. mana Abul Muntir mana Abdul Akbar Abul Muntir mana dia kata sama Mari kalau dia saya belakang saya. Saya kan sudah bilang sama dia, sudah kasih teleponan dengan dia. Jangan dilanjutkan acara kalian itu. Hah? Ya, jangan dilanjutkan acara kalian itu. Jangan dilanjutkan. Batalkan acara kalian itu. Karena acara kalian itu acara yang mengarah model-model acara hizbiyin, ikhwan muslimin, takfiriyin. Nah, karena kalian sudah bekerja sama dengan orang-orang khawarij. Pokoknya ketika itu, Syorobi mencerca acara itu dan tidak membenarkannya dan melarang. Ya, saksi hidup banyak itu. Termasuk tim 12 tadi. Yang bicara tadi Usama tadi. Ketika Syekh menasihati bicara telepon tuh, Usama Mahri itu begini aja Apa dia bilang? Mati Matian amal, matian amal itu. Eh, Karena apa? Dia ya, tahu salah. Tahu salah? Salah. Suami salah kan? Tidak benar. Jangan lanjut. Tapi itu? Walhasil setelah penelponan, diambil kaset itu, kita masuk ke kamar, ya, rata-rata seluruhnya penyesalan pada masa itu. Masuk tuh, dan Dajjal dan Cirebon itu. Nangis dia. Allah bilang orang menangis dia. Itu orang tua dungu, Ustaz Ilyaya. Cirebon itu orang tua dungu, tolong. Dari dulu modelnya adalah orang tahu tak berganti di kepalanya kemarin dia, dia gini ya. ini. penakut. Tuh. Nah, jemaah itu berkata Allah Asul Di kamar kita kumpul, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Jember, ada yang dari Solo, Cerita dialog di antara kita. tak masalah di mana Eh, cara cara kita buka itu sudah mulai berlangsung di Bukit Pondok Gede jam 8 pagi sudah dibuka. Buka oleh Ayub Saibudin yang ada di Solo. Ayub eh, Saibudin, Saibudin, Saibudin ya. Aib Saibudin. Ya, dia buka waktu itu. Yang wakil presiden. Dan jelas wajah rahmat Allah Syarobik sudah melarang, jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Ini jihad dan kalian sudah mulai kayak khawarin, muslimin, macam-macam sudah. Pokoknya habis saya pagi itu. Itu ada bom sudah punya makhluk kepada kita seluruhnya. Menyalahkan. Kalau kita salah. Tetapi kenapa? Karena hawa tadi. Ingat. Yang pagi tadi. Ketika fatwa Imam Hasan Al-Basri. Tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Maka campakkan mereka celah. Imam Hasan Basri. Demikian juga kita pada masa itu. Ketika fatwa syarobi tidak mencocoki kepada Syekh Muhammad, fatwa kita campakkan, yang kita jalan aja. Ini penjelasan makmur sebab contoh yang real dalam kehidupan kita, ya dalam tubuh dakwah salafiyah, ya yang melalui proses sampai hari ini kita lihat kejadian-kejadian demikian tersebut, ya yang tidak menjalani nasihat para ulama dalam perkara hal apapun dia, hancur dia. Walhasil, lihat, runtuhlah kerja, hancur. Kenapa tadi? Karena sudah ulama nggak dianggap lagi. Ulamanya sebagai simbol aja. Kita bersama ulama, bersama ulama, bersama ulama, tapi ulama ada pakai sama juga dengan fitnah mereka sebelumnya. Kita bersama kibar ulama, kibar ulama, kibar ulama. Tapi ulama campak oleh dia. Apa bedanya itu sama aja. Karena itu, sebab ini imro pelajaran bagi kita kapanpun dan dimanapun kalau orang ya sudah mulai meninggalkan ulama ya ulama hanya sebagai simbol hanya sebagai tameng ah, hanya sebagai member bukan fatwanya untuk diamalkan atau diikuti yang sesuai dengan hal hak, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW berhasil apa? hancur hancur sehancur-hancurnya laskar setelah itu runtuh sudah ah, apa lagi? habis tamat riwayatnya. Jadi Mukernas yang naas. Mukernas yang naas. pada masa itu ketika dialog di kabar setelah pada al-Fadl Allah, masih juga yang getol itu. Yang dari Jember itu sangat getol itu untuk melanjutkan. Nah, itu sangat getol ya. Masih dibela juga. Karena suasana. Gitu. Jadi para anak sekalian rahmatullah wala abna, syabab, tulab, at-talibat, ya di dalam kehidupan dakwah salafiyah dalam menaungi dakwah salafiyah <clears throat> jangan kita ya berdiri sendiri nah kita jajarkan sendiri minta tuntunan para ulama nah, tuntunan para ulama betul-betul kita minta sesuai atau tidak sesuai dengan hawa nafsu kita kalau sesuai dengan kebenaran hawa nafsu kita harus tunduk ke situ ikut itu ikuti fatwa mereka, kita aman. Aman kita. Dalam berbagai fitnah apapun. Laskar dia bermasalah merupakan fitnah. Fitnah laskar dia bermasalah itu. Tapi karena kita jauh daripada tuntunan ulama rahmatullah, walhasil akhirnya fatwa tinggal fatwa kita jalan dan mentok hancur setelah hancurnya dan bubar. Ya, dan pembarang dia ya, rahmatullah tahun 2002 itu yang membawa fatwa ke Indonesia bubar kebiasaan Bukan Dajjal dari Jember wala dari Malang. Dan bukan tuker main. Saya yang bawa sama Sawidan. Kalau itu, tidak ada upah mereka. Saya yang bawa. Tetapi ditulis oleh mereka dalam sejarah dakwah salafiyah di Indonesia adalah nama saya dihapus, tidak ada peranan sama sekali, tidak ada mereka. Ya Allah, jarang dan kita melupakan sejarah ini saksi sejarah. Kita hidup di dalam tubuh sejarah tersebut. Tidak bisa mereka Itu contoh daripada kasus Laskar tersebut atau kasus Mekarnas. Jadi kalau kita lihat para jemaah yang baik. Ya. Dalam sesi yang kedua ini di dalam kitab Aturarul الدرر الذهبية في usul ومنهاج الدعوة السلفية. Ya, ini dijelaskan oleh beliau kepada kita. Ini. Ya. Al-fasl rabi' Pasal yang keempat, asalafiyun wal Ulama. Ini turunnya asalafiyun wal Ulama. Ini pentingnya. asalafiyun ulama. asalafiyun ada mereka sendiri ada dia. Ingat, Asalafiyun, kemudian ini sendiri ulama tidak. Ini sejalan dengan as wal ulama. Kalian, Inna da'wat as-salafiyah imtazat bi tahsil al-ilmi aqidatan min hajan wa sulukan wa bima anna wa bima anna ilm al-kitab wa sunnah la yumkinu tahsilu illa an tariqil ulama alladziina afnau a'marahum fihi كان من الواجب على السلفيين أن يسيروا وراء علمائهم سير المقتدين المتبعين لا سير المقلدين المتعصبين وشتان بين الطريقتين kata beliau kepada kita Sesungguhnya dakwah salafiyah tersebut adalah dakwah yang intazat. dakwah yang memiliki perbedaan dari seluruh dakwah yang ada. Dari seluruh dakwah yang ada. Apa itu? Dari seluruh dakwah yang ada, dakwah salafiyah sangat memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari bentuk bitaksilil ilmi dalam bentuk menghasilkan, mendapatkan dan mensadur keilmuan, baik secara akidah, baik secara manhaj, baik secara etika, akhlak dan sebagainya. Wabima anna ilmu kitab, yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya ilmu tentang Alkitab, Al-Quran, dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mungkin bagi seseorang untuk menghasilkannya, mendapatkannya mensadurnya, menerimanya. tak mungkin bagi dia. Kecuali dari jalan ulama yang dimana mereka-mereka tersebut telah menghabiskan umur-umur mereka di dalam ilmu tersebut dan dakwah tersebut. Amin. Maka merupakan satu kewajiban bagi salafin hendaklah mereka berjalan mengikuti berjalan di belakang, di belakang para ulama tadi sebagai bentuk jalan berkuduah dan beruswah dengan mereka itu bukan sebagai bentuk jalan taklid membabi buta atau ta'asub. Sangat berbeda di antara keduanya. Kita berjalan di belakang ulama sebagai bentuk kudwa dan uswah mereka itu bagi kita bukan sebagai orang mukallidin hari taklid fanatik membabi buta tanpa dalil tapi kita berkudwa beruswah dengan mereka sebagaimana juga sebelum mereka Para sahabat beruswah dan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para tabi'in beruswah dan dengan para sahabat. Atba'u tabi'in beruswah dan dengan para tabi'in. Demikian para ulama setelah mereka tersebut. Kamu gitu kan? Karena bikin juga nasihat daripada Ibnu Mas'ud yang lain kepada kita yang sering kita dengarkan. Yang sangat sering kita dengarkan. Ya, dan sering sampai kalau masih kita kepada kita. Apa kata mereka? Mangkana mustannan faliyastanna bimang kodamat. Fa'innal hayya la tu'man alaih fitnah. Ah, mangkana mustannan faliyastanna bimang kodamat. Fa'innal hayya la tu'man alaih fitnah. Kamu tahu? Barang siapa yang ingin beruswah, barang siapa yang ingin berkuduah, barang siapa yang ingin mencari suri teladan yang paling terbaik dalam kehidupannya, maka hendaklah dia beruswah, berkuduah, ya, kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alal fitnah. Karena orang yang hidup tidak bisa menjamin jiwanya dan dirinya terbebas daripada fitnah. Tidak bisa jamin. Kami itu? Dan kita merasa pede sendiri, KR sendiri bahwa kita adalah orang yang begini, orang begini, nggak bisa sesat, nggak bisa begini, enggak. Dan kita tertipu dengan jiwa kita. Ya, dan jiwa ya amarah bisu Jiwa adalah yang condong membawa orang kepada kejelekan. Fitnah setiap saat bisa menyambar seseorang. Fitnah setiap detik bisa mendatang seseorang. Tetapi kalau dia selalu tawaju kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, berhubungan para masyarakat para ulama salafiyin di dalam dakwahnya, dalam kehidupannya, Selalu istighfar, selalu berzikir, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk dijaga dari para kesesatan. Insya Allah Allah akan melindungi dia sampai akhir hayatnya. Tapi kalau kita merasa bangga, merasa sombong, merasa mampu dan tertipu dan jiwa kita jangan. Ya, berapa banyak kita lihat ya ulama yang punya ilmu ulama sesat dan disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmu yang dia miliki sehingga mati dalam kekufuran. Hah. Ada kisah juga dijelaskan oleh Imam ya nah, Ibnu Katsir rahimahullah dan kitab Bidayah wa Nihayah seorang di zaman Rasulullah SAW hidup dengan Nabi SAW Islam di zaman Nabi SAW paham itu? beribadah tahu Abu Hurairah kalau tidak sangat tahu tentang dia Hah? Beribadah, ahli ibadah, ahli ilmu. Hidup dengan Nabi SAW. Berjalan bersama Nabi SAW. Beriman dengan beliau. Tetapi ketika fitnah Musailamah Al-Kazab yang mengaku sebagai Nabi ikut rombongan tersebut dan terfitnah dengan fitnah Musailamah Al-Kadzab dan mati dalam kekuburan kesyirikan. Ini ini ini ibrah pelajaran bagi kita. Jangan kita pede pada diri kita. Oleh itu kata Ibu Mas'ud, "Fa innal hayya la tu'man alaih fitnah." Sesungguhnya orang yang hidup tidak akan bisa menjamin jiwanya dan dirinya terlepas terbebas daripada fitnah. Tidak ada bisa jamin. Nah, Abdullah Al-Qasimi ya, mati dalam keadaan kubur, punya ilmu dia. Oleh itu, nah, jemaah dimulai kira Allah Jil. Oleh karena itu kita beliau kepada kita. ولذلك لما كنا نتعدى نتعدى أقوال العلماء في النوازل العامة التي تصيب الأمة ketika kita melampaui dan tidak menerima fatwa-fatwa ulama, penjelasan-penjelasan ulama di dalam perkara-perkara nawazil, masalah-masalah kekinian secara umum yang menimpa umat ini, ya, tidak kita terima. Fatwa ulama tadi kita buang dan kita dengar. Ya, dan kita amalkan. Lalu qala alaina ansaful muta'allimin balil muta'allimin. Tiba-tiba muncullah dan berkatalah di dalam barisan kita orang-orang yang baru muncul. Orang-orang yang baru baru muncul, anak muda, anak muda ingusan. Ya, Anak-anak muda ingusan atau anak-anak muda yang karbitan atau karbitan kan. Masaknya bukan di batang, masak di karbit. tapi itu? Dai-dai yang muda, dai-dai yang muda, usah-usah yang muda. Hah? Yang ajar Allah membersihkan ingus saja nggak pandai deh. Tang lihat. Kalau setelah kami adalah minang. Ya, pengelengan. Kalian kecil loh, kita kecil loh. Kalau orang ngapus ilmu dulu kan begini tangannya. Akhirnya ya, ya apa cerita dan Gak mampu dia, masih muda, ingusan. Tapi berfatwa tentang perkara-perkara kekinian, perkara-perkara yang kibar, yang fatwa tersebut harus diemban, dipegang oleh ulama kibar. Sekarang dipegang oleh ulama-ulama yang ah, ingusan tadi seperti yang diamalkan oleh para su'afiqah. Ya, yang mereka kadang-kadangkan ulama-ulama mereka di kalangan Arafat, Bukhari, Allah, Orang-orang yang tidak ada artinya. Ya, nah, ini kadang ulama mereka. Sementara ulama-ulama yang tua, yang besar, itu mereka nggak dengar. Tidak mereka anggap. Ini terjadi di kalangan mereka ini. Kami itu ya? Ulama kita hanya sebagai tumbal bagi mereka. Tapi dalam fatwa-fatwa tentang masalah perjalanan dakwah mereka jadi yang masih ya ingusan tadi. Nah kata beliau, ya innakum waqa'tum fi bid'ati taqlidil ami. Kalau kita sudah demikian kata kita, ulama-ulama yang tua tadi kita remehkan, kita lecehkan dan kita tidak terima, akhirnya kita akan terjumus kepada bid'ah taklid yang awam, bid'ah taklid yang membabi buta ya jahlan imma karena bodoh atau tajahulan atau karena pura-pura bodoh ya min indi anfusi min ba'di min ba'di ma tabayyana lahum annahu haq ya daripada jiwa-jiwa mereka setelah nampak dan jelas bagi mereka kebenaran ya padahal kita tahu tadi ya ini masuk tadi apa kata dia Faliyastan Nabi qaramat. Lihat Ibnu Mas'ud bicara kepada kita nasihati. Ya, maka berkudualah kalian dengan orang yang sudah meninggal. Yang dimaksud beliau itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. alaihi Ibnu Mas'ud bicara itu yang dimaksud dituju oleh beliau adalah para sahabat. Bukan tabiin, sahabat. Ini beliau adalah sahabat. Ya. Disuruh berkedua dengan para sahabat. Kenapa? Para sahabat adalah orang-orang yang dikatakan dalam riwayat tersebut kata beliau, "Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang sudah meninggal tadi adalah mereka lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada kita, lah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah meninggal tadi, pak beliau Ya? Bagaimana mereka? Khairah hadil ummah mereka adalah umat yang paling terbaik. Lihat sahabat, muji sahabat. Mereka adalah umat yang paling terbaik. Kita disuruh oleh beliau untuk ikuti jalan dia. Dan jalan para sahabat adalah jalan yang paling selamat. Dan ini, jalan para sahabat, pemahaman para sahabat adalah pemahaman dan jalan yang paling selamat. Itu harus keyakinan dan etika yang jasim pada diri kita itu. Bisa enggak? Nah, Ibnu Zubair tadi pernah kita kata dia, "Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu hadhihi ummah, umat yang paling terbaik." Umat yang paling terbaik. Enggak sakit kita itu? Sahabat merupakan umat yang paling terbaik. Dalam segala hal. Akidah, manhaj, ibadah, ah, sulukiah, sulukiyah, muamalah, fikih, ah, seluruh mereka sudah mengamalkan sempurna. Ya, mereka sudah mengamalkan secara benar. Dan bahkan dituntun oleh Nabi SAW langsung. Siapa yang lebih Abu Bakar mereka? Tidak ada. Mereka lebih Abu Bakar. Hah? Akidahnya, manhajnya, fikirnya, muamalahnya, etikanya, adabnya. Hah? Paham itu? Jauh daripada sifat hasad. Jauh dari sifat dengki. Jauh mereka nggak ada pada diri mereka begitu. Jauh daripada sifat tamak. Apalagi masalah-masalah duniawi ya. Saya hadir umat. Umat yang paling terbaik. Eh, Allah juga berkata demikian. Kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas. buru nabil ma'ruf mana tanhanil munkar. Allah ada mikir. Untuk umat ini, ummatin. Ukhrijat linnas. Kalian adalah merupakan umat yang paling terbaik. Yang diperuntukkan, dikeluarkan untuk manusia. Ayat itu pada rahmatullah sabab rahmat Allah turun adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW bersahabatnya pada masa itu. Turun di depan mereka. Yang dituju pertama kali itu adalah mereka. Bukan tablik dengan itu. Ya, ayat itu ditujukan oleh para sahabat pertama kali. Bukan tablik yang dari India itu bukan. Paham kalian? Khairah hadir ummah. Bagaimana mereka? Khairah hadir ummah. A'maqah ilman. Lihat. A'maqah ilman. Mereka dalam memiliki ilmu yang sangat dalam. Hah? Para sahabat punya ilmu. Tidak ada yang tidak punya ilmu. Maka kecil perkataan orang-orang dan kalang para sufiin, Maka tablik sejenisnya pada rahmatullah yang mengatakan sahabat ya ilmu cuma la ilaha illallah tapi sudah berdakwah kan gitu sudah keliling dunia dia sudah merantau ke sana sini sudah kurut dia siapa rahmatullah kita tanya pada mereka itu sahabat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya sahabat radhiyallahu anhu majma'in mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menerima kalimat tauhid kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat dan sangat dan sangat paham tentang makna la ilaha illallah itu. Hmm. Sangat paham dan sangat mengerti dan sangat tahu tuntunan, tuntutan dan kehendak dan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah tersebut sangat paham mereka. Sehingga mereka terpelihara terus baik. Ya, terjaga daripada kesyirikan, terjaga daripada bid'ah. ah itu. Terjaga daripada kesyirikan, terjaga daripada bid'ah, terjaga dari seluruh perbuatan-perbuatan mukhalafat syariah Itu menunjukkan kepahaman mereka dan amalan mereka. Apa itu? Paham dia tentang la ilaha illallah itu. La ma'budah bihaqqin illallah. Itu mengerti dia. Ya. Tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Itu paham dia. Dan dipraktekkan oleh mereka. Nah, sekarang kalau kita tanya pada orang-orang tabligin sufi dan lain sebagainya. Tahu mereka tentang makna la ilaha illallah? Tidak tahu mereka. Kalau tahu mereka tidak melakukan kesyirikan mereka. Tapi itu, kalau tahu mereka makna la ilaha illallah itu, nggak akan melakukan kesyirikan mereka, nggak akan melakukan bid'ah mereka. Nggak melakukan dunia perdukunan mereka. nggak kadang mereka melakukan demikian. Karena mereka paham. Ya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah. Nah, sekarang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak sekarang ini orang-orang ya, tapi Tablighin dan sini melakukan orang seperti mereka seluruhnya ucapkan dan lafazkan, makanya lantunkan, makanya nyanyikan. Tadi paham? Tidak. Mereka ucapkan, tapi mereka ke kubur juga pergi juga kan? Mereka ucapkan ayat Allah itu. Tapi ke kuburan keramat, kuburan para wali, hah? kubur-kuburan yang mereka putuskan agungkan, kuburan Tuan Guru, kuburan syekhulan Fulan, Kiai Fulan, dan sebagainya, masih tetap mereka. Itu menunjukkan pada kita ketidakpahaman mereka terhadap La ilaha illallah tadi. Sahabat apa dia? A'maqa ilman. Ilmunya dalam. Punya ilmu mereka. Kalau tidak punya ilmu, punya ilmu. Oleh itu, ah, itu di antara yang kedua, ketiga adalah apa kuluban. mereka adalah orang-orang yang apa kuluban. Memiliki hati yang bersih. Hati bersih. Paham itu? Jauh daripada sifat hasad, dengki, tamak, dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada jiwa sifat-sifat mereka itu sikut menyikut, ya, benci kepada sebulan, tidak senang pada sebulan. kita dari ini kan tidak. Saya juga kita orang benci pada kita miskin juga pergi. Jangan. Kita dari ini manusia kaum muslimin kebanyakan dari ini pada rahmatullah kaya orang dia benci juga, miskin orang benci juga dan sebab sebab sebab susah. Ya, orang susah dia susah dia. Orang senang dia susah juga. Sahabat ada. Sahabat subhanallah. Abarra kuluban. Paham itu? Hatinya bersih. Tidak ada rasa tamak ingin menguasai ini, ingin pengen begini, ingin menjatuhkan saudaranya, ingin pokoknya macam-macam. Nampakkan kita lihat sahabat selalu mendahulukan saudaranya. Tidak mau dia mendahulukan dirinya. tak. Sahabat saudara. Masalah kepemimpinan tak ada mereka tamak ada mereka minta-minta, sudah ada ya. Allah. Ya, Paham itu? Nah, terakhir kata beliau adalah akanlah akallah luvan. Dan nah, mereka adalah umat yang takkan luvan. Sedikit ngeyel, sedikit nyinyirnya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanya kepada Nabi SAW mereka adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, yang masalah-masalah fikih, masalah ibadah, masalah hilal, masalah haid, itu itu saja kalau mereka dapat tersebut. ada pertanyaan tentang masalah akidah, soal sifat itu nggak ada mereka bertanya. Mereka paham. Ketika ayat itu turun, mereka mengerti dan memahaminya. Itu sahabat. Bagaimana itu? Nah, di mana mereka lihat Allah Azza Jadi, keterikatan kita ya dengan para ulama itu adalah merupakan ciri yang membedakan dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya. Syekhuna semua Muhammad bin Hadi. Ya, beliau punya muhadarah. Kalau kalian ketik di Google YouTube ada ya. Judulnya ya, Ad-da'watu baina da'watain. Ad-da'watu baina da'watain. Dakwah di antara dua dakwah ya, dakwah di antara dua dakwah. Itu beliau berbicara muhawarah itu di kota Madinah di hadapan para sahabat salafiyin secara khusus dari Pakistan. Dari Pakistan. Beliau menjelaskan di situ perbedaan di antara dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwaniyah dan dakwah tablighiyah itu bicara hati. Kalau itu, kalau kalian mau lihat di YouTube ada, ya ada di sampai kasetnya di disimpan di YouTube. Namanya Barber ini. Pak Jum'ah. Jadi jelas perbedaan yang signifikan sekali itu dia. Yang jelas bagi kita itu adalah bahwasanya dakwah salafiyah ini seperti Mbak dakwah salafiyah ya, dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Itu dari langit ketujuh. Itu, ya, saya dakwah salafiyah, dakwah sunnah. Nah, itu dari langit ketujuh. Dari ars, rahmah dari Allah Azza wa Allah yang menurunkannya kepada Nabi saw. Alaihi Wasallam. Allah Jalla wa'ala yang menetapkannya dan mengamanahkannya kepada para ambiya dan para rasul. Itu dakwah salafiyah. Dia banyak perbedaan lain. Yang jelas satu ini kita bahas. Ya, dakwah salafiyah yang baik. Dakwah salafiyah itu dakwah yang dideklarasikan, yang diletakkan, yang diwajibkan, yang diembankan oleh Allah Jalla wa'ala kepada seluruh perambian kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Tapi itu dari dari Allah Azza wa Bukan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dari, bukan dari Nabi SAW. Nabi SAW menjalankan. Balang. Dia menyampaikan, menjalankan amanah dia mana kepada Allah Azza wa kepada beliau, beliau jalankan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basirati ana wa man Dan baik. Ya, katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul. Katakanlah ya Muhammad. Ya, perintah saudara kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sabili. Inilah jalan saya. Apa jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ilallah. Saya mengajak umat mendakwakan umat kepada Allah. Ini kepada kepada Allah. Ya, bukan kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan, Tarekat Fulan, organisasi Fulan, kelompok si Fulan, partai si Fulan, ilallah. Oleh itu, ad'u ila Allah. Saya mengajak kepada Allah Azza wa Kepada lain. Paham itu? Ini dakwah salafi. Kalau kita lihat tadi, yang meletakkannya, yang mewajibkannya, yang menurunkannya adalah zat dari arasnya kepada Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat dakwah di samping dakwah salafiyah dari ikhwan muslimin, dari mana dia? dari langit. Bukan. Kalau itu dakwah ikhwan muslimin dari Mesir yang dideklarasikan oleh Hasan al-Banna. Pendirinya Hasan al-Banna bukan Allah, ingat. Itu lihatnya perbedaannya sebab tahu yang satu ini ya namanya yang lainnya bukan dari langit <laughs> bukan dari langit ketujuh Bukan dari aras Allah Azza wa Jalla, dari Hasan al-Banna, Mesir. Itu deklaratornya. Itu yang deklarasiannya. Dia yang deklarasikan. Dia mencetuskan, dia mengkonsep, dia yang membuat begini, begono sebagainya, peraturan dan aturannya dengan sistem dia. Itu Hasan al banna Hasan al-Banna. Dan dia sebelahnya lagi ke kiri, tabligh. Hah? Ya tadi dakwah salafiyah di antara dua dakwah, dakwah ikhwaniyah, tablighia, Tabligh di mana dia? Di India. Ya itu. Dari mana? Indi, India. Yang dirikan oleh Maulana Ilyas Sufi Tulen yang memiliki tarekat empat, ya empat tarekat yang wajib dibaiat para pengikutnya oleh dia, dia. Jastia, anak Naksabandiyah, dan Qadiriyah. Ini tarekat yang di diamalkan dan dianut oleh mereka sufi tulen yang dikatakan oleh Syekh Albani 40 tahunan yang lalu fatwa beliau keluar mengatakan tablik atau jemaat dakwah adalah sufiyatun asliyatun sufi modern kalau lebih canggihnya adalah SGM sufi gaya modern Bang itu itu tablik dari India India ini saja sudah nampak perbedaan yang sangat signifikan. Dakwah Salafiyah Nesama Isabi. Nah, Ikhwaniyah dari Mesir, Tabligiyah dari India. Kalau kita lihat dakwah yang lain lagi, Allah akan ada yang dari langit dari langit dakwah Salafiyah saja. Pak itu, Allah. Nah, kemudian kita lihat, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan pada Nabi SAW pada ayat tersebut katakan oleh Allah Azza wa Jalla Kul hadis sabili ad'u ila Allah, mengajak orang kepada Allah, kepada Allah. Hah? Ikhwan muslimin kepada siapa? Hasan al-Banna. Para Hasan al-Banna. Cara metode Hasan al-Banna. Cara saya Kutub, saya Hawa, Hah? Rabbanan al-Buti, dan seluruh tokoh-tokoh ikhwan muslimin. Kepada itu dia bersandarkan. Tabligh, Maulana Ilyasnya, dan kepada sufi yang mengikuti dia, tapi itu salafiyah tidak akan tasdik. Bahkan Allah. Dan perbedaan yang selanjutnya kita lihat ya adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan Nabi SAW Ad'u ila Allah ala basiratin ala basirah di atas ilmu basirah itu artinya ilmu Lihat ya, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengutamakan ilmu. Silahnya itu senjatanya adalah ilmu. Dan ilmu dari mana? Hah? Dari para ulama. Paham itu? Ilmu dari mana? ulama. Kalian. Ya? Ala basira. Dan basira ini adalah ilmu. Ada tafsir. Baik Kathir dan sebagainya. Itu ilmu. Dan bahkan Syaikhul Fauzan rahmatullah ya di dalam muka mukadimah kita orang tua kita Syekh itu adalah kitab Manhajul Anbiya Bid'ah ila Allah fi Ilmah wal Aqal ya itu kitab sudah lama dicetak dan muka dimahnya sekapur sirinya daripada orang tua kita Syaikh Fauzan ya panjang halaman itu lebih 30 halaman mungkin ada kitab itu ya kalau kalian punya PDF-nya PDF-nya ada di situ sesuai Fauzan memberikan mukadimah. terhadap kita orang tua kita Syekh Rabi tersebut dan memuji kitab itu sebagai menjelaskan metode para ambiyah di dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Beliau menjelaskan kepada kita tentang kata-kata basira, Ala basira di atas basira. Basira kata beliau adalah ilmu. Basira adalah in ilmu. Seperti yang umum sedikit pada kita sebelumnya. Tolong ikhwah yang duduk dekat cahaya atau pindah. Jangan duduk ke cahaya, tidak boleh dah. Pindah ke tengah. Pindah ke tengah, tidak boleh kena cahaya. Tolong pindah ke tengah. Pindah lagi ke tengah. yang kena cahaya itu. tidak boleh. Pindah lagi, pindah lagi. Ajak bapak suruh saja, Pindah ke tengah, pindah ke tengah kalian. Yang kena cahaya, jangan kena cahaya, tidak boleh. Dilarang itu. Itu setan duduk di situ. bagaimana? itu, basirah, tenain ilmu. Jadi dakwah salafiyah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu. Ilmu dari para ulama. Ilmu kitab dan sunnah ala fahmi salaf dari lisan syafahiyan dari ulama salaf itu sendiri. Bukan dari barang orang, bukan serampangan. Itu tuntunan dakwah salafiyah dari dulu. Tak ada kisah satu cerita pun yang menjelaskan kepada kita seseorang menjadi alim tanpa belajar dan ulama atau kosong itu. Dia pasti dengan ulama. Ya, pasti dengan ulama. Nah, kalian tahu kan? Ya, perkataan Imam Musiri. Ya, yang selalu kita dengarkan Selalu disampaikan oleh para masyayikh kepada kita. Demikian juga para doa, para ustaz, ustaz tidak salafi. Tapi kadang-kadang banyak di kalangan kita tidak mengambil ibrah. Tidak mengambil pelajaran. Nah, daripada perkataan Imam Musirin tersebut. Kata beliau kepada kita, فإذا هذا العلم ها دي دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإن هذا العلم دين فانظروا amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu kitab dan sunnah. Ilmu kitab dan sunnah adalah din yang kita pelajari ini ayat hadis ah, Al-Quran Sunnah Akwal para sahabat itu adalah din. pada din. Maka kita mewasiakan beliau kepada kita, fadzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka oleh karena itu, cek and recheck lah. Perhatikan oleh kalian. Cek oleh kalian. Dari mana kalian mengambil ilmu kalian itu? Hmm. Dari mana Kalian mengambil ilmu kalian itu. Coba diberkati Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ini ya asar daripada beliau ini pada rahmatullah. Kalau seseorang ya yang betul-betul mau mencari al-haq kebenaran dan mau berjalan atas kebenaran, Allah tertuntut dalam hidupnya dia. Selamat insya Allah dia kalau dia letakkan asar itu sebagai penuntun dia dan pengarah dia di dalam kehidupan baik dalam berdakwah baik dalam menuntut ilmu. Nah, dia tahu dari siapa mereka mengambil ilmu. Itu, apa itu? Dia cari, dia bahas, Hah? Dia rehlah, dia berangkat, dia belajar kepada orang-orang yang jelas ilmunya, akidahnya, manhajnya, dan jelas dia sebagai ulama sunni salafi. Gak salah-salah dia enggak. Hmm? Itu tuntutan salah kepada kita. Kita aja sekarang yang hal demikian itu kita anggap sepele sehingga kita tertipu banyak tertipu ya dengan orang-orang yang baru muncul dalam berdakwah ya masya Allah dia hafal begini hafal begini hafal ini sebagainya dia adalah retorikanya begini dia bicara pandai tapi enggak cek and recheck kita itu dari mana dia dan siapa gurunya kalian kalau baca sejarah para ulama biografi para ulama di dalam berbagai kitab yang dijelaskan oleh ulama kepada kita, baik Imam Zahabi dalam kitab Syiar, hmm. baik Imam Hajar, ya, dalam kitab Takribu Tahdzib, ah, atau al dalam kitab Tahribul Kamalnya, Al-Mizi, Imam Al-Mizi, ya, Tahribul Kamal, Tahzib Tahzib Imam Banyak para ulama Imam habis sebagainya para ulama-ulama hadis. Kalau menceritakan pada kita tentang biografi di eh, biografi para ulama, ulama fulan namanya fulan fulan fulan fulan lahir negeri orang tua kemudian disebutkan itu dari siapa dia mengambil ilmu tabiin mengambil para Gitu kan? Tabi'in belajar para sahabat. Semoga nanti tabi'in fulan, gurunya sahabat fulan, fulan, fulan. Tabi'in ini mengambil ilmu dari dia muridnya si fulan, fulan, fulan. Begitu. Jelas. Artinya konsep. Real kenyataan dari para ulama yang belajar dengan syekh ulama fulan dan muridnya belajar kepada dia itu jelas seluruhnya itu sanak itu tidak bisa dipungkiri. Nah, sekarang kita itu yang hilang. Itu yang jauh daripada apa diharapkan di kalangan umat di hari ini. Orang sekarang asal mengambil, asal nampak, asal bisa bicara, ha, hafal ini, hafal itu, Allah, kemudian pandai bicara di mimbar, Masya Allah, bayannya kayak sihir, ya sudah diambil oleh dia. Tanpa menanya dari mana dia. Siapa gurunya? Hah? Siapa yang merekom dia demikian itu? Tidak ada. Yang penting diri dia. Dia pandai bicara. Hanya hafal. Sebenarnya kalau begitu ukur-ukuran. Ukurannya gurunya. Karena itu nasihat. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kami itu? Ini insya Allah ada nanti sampai penjelasan beliau kepada yang demikian. Kita lihat. Sekarang kita masuk sama kita dulu. Ya. Oleh hada, oleh karena itu berkata Imam Ahmad di dalam khutbah, Imam Ahmad di dalam khutbah beliau dalam buku-buku beliau Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Imam Ahmad punya kitab namanya Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Di dalam kitab tersebut ya Ar-Raddu 'ala al-Zanadiqah wa Jahmiyah. Kita itu namanya ulama jalan demikian. Ya. saya punya kitabnya di rumah. Ya, Beliau menjelaskan kepada kita di dalam mukadimah kitab tersebut. Dalam mukadimah itu artinya khutbahnya. ini Kata beliau, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatata min ar-rusul baqaya min ahli ilm Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya yang telah menjadikan di setiap zaman yang kosong daripada kezaman kerasulan dan kenabian tapi ada ulama-ulama yang masih ya akses atau eksis eksis ya ulama-ulama yang masih eksis pada masa itu ulama-ulama yang masih ada hidup seperti pemimpin di kalau main tokoh orang tadi main saya langsung tokoh kalian orang tadi main apa itu sama jadi sudah main ya Kata beliau, ada para rasul, ada para ulama min ahli ilm, baqaya min ahli ilm. Sisa yang tersisa yang tinggal dari kalangan para ulama ahli ilmu. Yang mereka-mereka ini, para ulama itu adalah yad'una man dhalla ila huda Tugas mereka adalah mengajak, menuntut, mengarah, mengarahkan orang, membimbing orang mendawai orang yang sesat daripada petunjuk tadi. Ya, diajak kepada kebenaran. Wa yasbiruna minhum 'ala al-adha. Dan para ulama tadi berdakwah ya menjauhkan umat daripada kesesatan, diajak kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana ayat tadi ad'u ila Allah ala basiratin. Nah, ulama juga demikian. Para anbiya dan Nabi kita Muhammad SAW Ada Allah ala basiratin. Ya, atas ilmu ana wa manittaba'ani dan saya serta orang-orang mengikuti saya. Saya demikian. Ya, ad'u ila Allah sebagai umat kepada Allah ala basirah di atas ilmu ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Ini dimana dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Syekh bin Baz, ta'ala, dan para ulama lain. Di dalam kitab khusus manhaj dakwah salafiyah, khususnya manhaj dakwah salafiyah dakwah ila Allah. Ya, dijelaskan oleh beliau adalah menunjukkan ayat ini kepada kita tentang keikhlasan di dalam berdakwah. Ya, baik. Keikhlasan di dalam berdakwah, ikhlas di dalam berdakwah tersebut. Dan kemudian mutaba'ah mengikuti cara metode Rasulullah SAW dalam dakwah itu. Baik. Keikhlasan di dalam berdakwah, kemudian mengikuti metode Rasulullah SAW dalam berdakwah tersebut. Keikhlasan apa dia tadi? Adu'u ilallah. Saya mengajak umat kepada Allah, bukan kepada pribadinya. Bukan kepada organisasinya, bukan kepada kelompok dan golongannya, bukan kepada partai. Paham itu? Bukan kepada kampung dan negerinya, bukan kepada bangsanya, bukan kepada sukunya, tidak. Tapi ilallah. Salat dan Dubai. baik. Ya. Gimana berdoa Allah Azza wa Jalla? Ad'u Allah. Ala basirah, atas ilmu. Ana wa manat wa man Saya dan orang-orang mengikuti saya. Ini menunjukkan kepada kita adalah bahwasanya dakwah tersebut harus dia dan wajib bagi dia untuk mengikuti metode Rasulullah SAW dalam dakwah itu. Karena ada dakwah apa dia? Dakwah merupakan ibadah. Dan ibadah punya syarat. Syarat pertama ikhlas. Dan dia adu'u ilallah. Mengajak kepada Allah tentang keikhlasan. Bukan kepada pribadinya. Ana wa manittaba'ani. Saya dan amal kita. saya itu mutaba'ah. Sesuai dengan metode Rasulullah SAW. Syarat ibadah Al-ikhlas dan muta, mutaba'ah bima bin Nabi SAW. Dan dakwah adalah merupakan ibadah yang kubro yang besar Allah Azza wa Jalla berkata demikian kan? "Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah." Bahwasanya tidak ada perkataan dan ajakan yang paling afdal daripada orang yang mengajak menyeru kepada Allah Azza wa Jalla. ada lebih itu. Artinya dakwah ila Allah itu adalah merupakan perkataan dan seruan dan ajakan dan perkataan yang paling terbaik di dalam kehidupan seorang. Paham itu? Nah, jadi kita lihat dari dakwah kepada Allah. Sementara dua dakwah tadi, ya, apakah ikhwani atau tabligiyah, ini kepada Sadar Banan, ini kepada Maulana Ilyas, ini kepada kelompok, ini kepada golongan, ini kepada partainya. Oh, salafiyah tak? Salafiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Paham itu? didirikan, artinya dakwah itu disampaikan, diturunkan oleh Allah Azza Jalla pada Nabi SAW dari Allah, bukan dari manusia. Dakwah lain kalian lihat, apapun dakwah selain pada dakwah salafiyah. Ya, ya kalian anggap perkembangannya adalah karena banyak enggak, banyak bukan nilai. Nilai kebenaran bukan banyak. Kalau orang menilai kebenaran itu adalah banyak, itu nama sama prinsipnya adalah prinsip orang-orang jahiliyah. Kalau orang, siapapun dia, yang menilai bahwasanya benar itu satu kebenaran itu adalah karena banyak pengikutnya, banyak yang mengikutinya, banyak yang menghadirinya, banyak yang membela nya pokoknya banyak ada. Ini adalah ciri penilaian yang dipakai di dalam karakteristik prinsip kehidupan masyarakat jahiliyah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab dia di dalam kitab Masail Jahiliyah itu pusing. Sini dulu. Sini dulu. Saya pusing. Sini dulu sorotan. Pada Ya. Kalau saya minta yang main. Saya punya santri bukan ini santri saya santri juga. Saya mainnya rokok serotan. Ya Ustaz. Majelis ulama ini. Karena sudah biasa main sekarang, nanti majelis lain juga akan ikut main. Baik majelis Kapuzi, program siapa pun yang main. Dengan baik. Berkah ilmu kalian, berkah hidup kalian, ada kalian, duduk dan main-main. Jangan main, cerita sini. Cubi-cubi kan, itu, itu, itu bukan majelis saya, itu bukan majelis ilmu. Itu majelis rotan. Ya. Yang usah, saya perhatikan, mulai saat ini jangan. Ya, jadi cuma dimuliakan oleh Allah Azza Demikian dakwah salafiyah tersebut. Tak bisa kita melepaskannya bimbingan dan tuntunan daripada para ulama tersebut. Paham itu? Ya, kita lihat kembali kepada perkataan Imam Ahmad tadi. Kata beliau kepada kita. Ulama tersebut adalah orang-orang yang sangat sabar terhadap gangguan daripada orang-orang yang mengganggu mereka dalam dakwah tersebut. Ya, mereka adalah orang-orang yang dikatakan yuhyuna bi kitabillahi mauta. Mereka adalah orang-orang yang menghidupkan orang yang sudah jadi mayat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Orang banyak rahmatullah. Eh, kalau tidak hidup di dalam tubuh dakwah salafiyah, artinya tidak berjalan dasar Kitab dan Sunnah. Tidak berjalan di atas kitab dan Sunnah, Sunnah tidak ada artinya, bangkai sudah itu mayat berjalan. Kalau itu, mayat berjalan. Dia harus hidup di atas Alkitab dan Sunnah ala fahmi Salam. Muslimat di situ dia jalan. Tapi Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf disepelekan oleh dia. Lecehkan oleh dia, tidak dengar oleh dia. Tidak diamalkan oleh dia. Tidak terima oleh dia. Itu mayat sudah. Mati sebelum mati namanya. Boleh? Nah, kemudian mereka-mereka ini, wa yasbiruna nabi binurillahi ahlan ama. Mereka adalah para ulama, itu adalah orang-orang yang memberikan penerangan. Nah, memberikan penerangan dan penglihatan. Artinya membuka mata-mata orang yang buta. Yang buta tentang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang buta tentang cara beribadah kepada Allah, yang buta cara mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yang buta tentang masalah tauhid, masalah akidah, masalah ibadah. Siapa yang menuntun kepada kita? Hah? Ulama? Ulama. Tak bisa kita pada sendiri. Ulama menuntun kepada kita. Mereka menjelaskan. Mereka menyampaikan dan memimpin umat tersebut. Faham? Nah, kemudian kata beliau juga, "Fakam min qatili iblis qad ahyau." Berapa banyak manusia-manusia yang sudah dibunuh oleh para iblis al-mala'un yang menghidupkan mereka adalah para ulama. Berapa banyak manusia-manusia disesatkan oleh iblis? Walhamdulillah para ulama menuntut mereka kepada kebenaran. Para ambiak menuntut umatnya kepada kebenaran di zamannya. Dan iblis tidak akan senang ya orang kami ikuti para nabi dan para rasul dan para ulama akan senang dia. Dan musuh yang sudah mencanangkan peperangan semenjak dia dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla pada kepada Allah Azza wa Jalla Allah fa'andirni ila yaumi yubadun minta dipanjangkan umurnya sampai hari berbang berbangkit apa kata Allah Fa'inna kami minal dan engkau termasuk orang yang dipanjangkan ditunda umurnya sampai hari kiamat. Padahal Allah itu musuh yang dari awal sudah mencanangkan kepada kita tidak akan senang dan tidak akan menerima siapapun di antara kita yang mengikuti jalan para ambiya dan para usul tadi. Paham itu? Nah, para ulama menghidupkannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa kam min ta'in dalil qad hadau. Berapa banyak orang-orang yang bingung? Nah, orang yang bingung dan linglung Apa itu? Sohibu bingung. Sohibu bingung ini adalah timbul dari orang-orang yang selalu ya tak kokoh dalam pendirian. Bunglon. Hari ini begini, besok begini, hari ini begini, besok begini, hari ini besok begini. Artinya melihat kondisi situasi orang. Muncul sebulan, Masya Allah, se, se, se. Rupanya bukan se. Syekh. Allah. Banyak yang tertipu demikian. Bahwa yang ya, kalian menganggap ya orang Arab. Nah, Arab, Masya Allah, pakai kutro. Tapi itu, kutro kan? Hah? sepan, Kemudian, ini susah. Cingkrang dia. Bicara salah-salah. Salafi. Belum tentu. Tapi itu, Salafi yang kalian enggak penampilan saja enggak. Salafi itu tatbik praktek. Praktek daripada akidah, manhaj, ya, ibadah dan Islam secara keseluruhan. Semampu dia. Bukan hanya sekedar penampilan. Hah? Jago bicara, mudah melakukan demikian. Bukan itu penilaian salafi banyak ada antara kita yang kecolongan. Hah? Menilai salafi, salafi birahmatullah rupanya sururi tulen, hizbi tulen, kutbi tulen, Pengagung saya kutub dan sangat bana. Itu ya, salafi itu. Banyak dan sangat banyak. Dan bahkan yang kena tipu itu bukan kita aja. Para Tuhan, para ustaz, banyak kena tipu demikian. Ada. Ya, kita melihat seseorang cara salaf, salaf, salaf. Coba salafi, salafi. Eh, coba. Salafi bukan demikian. Salafi bukan idea Ya. Salafi itu praktek. Takbik daripada akidah dan manhaj. Yang dituntun, dibimbing oleh para ulama salaf kepada pribadinya. Dipraktekkan dalam kehidupannya. Nampak dia punya tamayus dan punya tamyiz dia. Punya filter dia. Tidak tidak salah-salahnya punya Allah. Nampak sudah Eh, Syekh Salafi, saya Salafi. Semua demikian. Itu kita selalu diarahkan, dituntun oleh Syekhuna Syekh Muhammad dari tahun 92-an ke sekarang. Sorobi itu kan sakit aja tuh. Karena fitnah kemarin dan ya, rahmatullah. Ya, dari kalang para sahabekoh, maka maka beliau sekarang dirumahkan. Kalau tidak beliau, ya, sekarang dan sehat dan bertemu dengan kita. Tapi karena perbuatan kaum sahabekoh, ya, Rahmatullah. Jadi beliau di rumah demikian, sulit bagi kita untuk ziarah, tidak bukan ziarah kecuali pada kaum kerabat saja. Bisa Muhammad, Alhamdulillah. Semua Muhammad kita, semua bin Hadi, bin Rahmat Allah, hari ini, bulan kemarin mulai. Hmm. Bulan Rajab kemarin, bulan Syaban kan? Bulan Rajab. Mungkin awal Rajab atau di akhir-akhir bulan, eh, Jumadil Akhir. Sudah mulai beliau kembali berdakwah, mulai kembali mengasihkan kajian, mulai ceramah di mana-mana kembali di Mekah, di Jeddah, di Riyadh, hmm, di Madinah, di masjid kan beliau itu masjid Badan Utaibi. Hari Senin Selasa dan Masjid Kiblatain, Masjid Bani Salimah. Nah, di sini baik sudah mulai berkibar lagi pelajaran dan durus beliau dan mahabara beliau dan pertemuan beliau dengan para tolakah para penuntut ilmu baik dari Islam University, Jamiah Islamiyah atau daripada para muatamirin yang datang umroh atau haji ke Saudi. Biasa aman. Hmm. Tertutuplah dan terkuncilah mulut-mulut para su'afiqah. Baik yang dari Jawa, dari manapun. Hmm. yang memfitnah beliau sebagai beliau adalah orang yang sudah di penjara yang sudah dicambuk, yang sudah di penjara, yang sudah dicambuk, sudah penjara, sudah cambuk. kejahatannya nggak ada. Yang di penjara malahan adalah Abdul Wahid Madakhali, tokoh khariji mereka. Nah, yang di penjara itu Abdul Wahid Madakhali, tokoh khawari tulen, ya, bos dan om mereka. Itu yang di penjara. Paham itu? Semua aman. Nah, Alhamdulillah ada. Melihat pintu penjara aja nggak ada di, Jangan masuk penjara. Melihat pintu penjara nggak ada Abdul Abdurrahim pada kali sampai sekarang jalan per tahun pertama atau jalan tahun kedua penjara empat tahun deh ya, lebih kurang. Empat tahun. Sobat nggak ada. Nah, betul Jadi sekarang pada Allah. kita lihat orang-orang kaum suafiqah yang tolol dan dungu ini dan halul hawa hadadin takfir ini pada Allah. Nggak tahu kita mana yang lebih buta hati mereka atau mata mereka. Oh. Syekh Muhammad, Alhamdulillah tidak penjara, tidak dicambuk, sudah mengasih kajian, nampak di YouTube, disebarkan oleh orang berahmat Allah. Antum terima akal itu semua amat dalam penjara. Syekh Muhammad kasih kajian, sudah ras. Nah, di mimbar di meja begini. Mereka marah-marah. Dihadiri oleh ratusan orang. Penuh masih sesak masih masjid. Gitu. Melimpah lebih keluar. Nah, sekarang dikatakan mereka, dah semua dalam penjara. Ya, hati juga kan semua. Tidak tahu kita mata mana digunakan oleh mereka. Mata jin teman. Bagaimana? Ini yang sekarang mengunci dan menutup mulut mereka Nabi bisa lagi mereka bicara. Tapi yang namanya hawa nafsu, ya hawa nafsu, hasad dan dengki kepada beliau, beliau Allah yang tertanam kepada para dajjal tersebut sehingga nggak menerima walaupun sudah nampak matahari di siang bolong terbitnya sebesar itu tapi mata mereka ditutup oleh Allah untuk melihat kebenaran itu itu tidak lain terbuka adalah Na'udzubillah Allah. Allah menyesatkan mereka itu dengan ilmu yang mereka miliki. Allah hawa hati. Itu akibat. Ingat, orang kalau sudah biasa lisannya, lidahnya mencela para ulama, itu akhir kehidupannya adalah su'ul khatimah. Ingat itu. Itu bahaya. Kalau sudah biasa lisannya, lidahnya mencela para ulama, itu akhir kehidupannya su'ul khotimah. Kematian yang jelek. Itu bahaya kalau jangan main-main seperti sebab. Oleh karena itu, ulama Allah ya, di dalam tubuh Islam, tubuh dakwah salafiyah, adalah orang yang paling mulia pada para nabi dan para rasul. Tidak muzah kita anak muda dan setidaknya jangan sepelekan kita melecehkan mereka, meremehkan mereka, mencela mereka jangan. Kalau kita nggak mampu sudah diam aja. Tapi kita diam kita bicara. Maka itu. Nah, kemudian kita boleh selanjutnya. Berapa banyak orang yang sudah bingung linglung dituntut oleh ulama Tapi Nah, bingung linglung kan lihat sekarang banyak nih. <laughs> Yang bingung linglung banyak sekarang Paham itu? Ya. Kenapa tadi? Sering bertanya. Paham itu? Sering bertanya. Kalau ibarat pepatah benar, kalau bertanya sesat di jalan itu benar. Tapi banyak bertanya bingung di jalan. Maka lihat, malu bertanya betul sesat di jalan. Tapi banyak bertanya bingung di jalan deh. Ustaz di tahun 97 sama Rabbakullah, 98, 99. Sekitar itu. Ada ikhwah dulu. Dari Bagan Batu, dari kota Pinang. Saya tahu nama lupa Ustaz. Yang jelas dulu dia pengikut pencinta Abu Okobah. Selama itu. Tahu Uqbah kan? Eh, tahu ya? Abu Uqbah di bagian Batu. Abu ah, Uqbah. Tokoh Khawarij Tulen tuh, takfiri. Ya, abangnya Abu Mas'ud dari Lamongan. Tuh, abang daripada Abdul Ahad dari bagian Batu. Ya, jamaah Jawa. Bukan? Bagan Batu itu ada satu kelompok ah, ya yang dipimpin yang diayomi oleh Abdul Ahad ada daripada Abu Uqbah, Abu, Abu Mas'ud, itu adalah dikatakan jamaah biawak, karena dia makan biawak. Tahu itu, diperjualbelikan oleh dia. Abu Uqbah itu ada muridnya datang ke baru waktu itu Ustaz megang Al-Furqan, pimpinan Al-Furqan itu tahun 97 waktu itu, baru. Datang ke rumah. Waktu itu hampir majlis dua jam. Hampir dua jam. Duduk di ruang tamu Maktabah Ustaz. Buya itu Duduk. Dia tanya seputar tentang masalah fitnah-fitnah turun. Fitnah sururiyah. Ah, fitnah yang turun, sururiyah, hadadiyin, takfiriyin. Saya jelaskan kepada dia. Direkam dua kaset. Rekam itu. Nah, kau usah jamu itu. Alhamdulillah selesai itu saya tanya gimana? puas oke okay. saya terima alhamdulillah puas dan usah, senang mendengar sudah sekarang antum kasih dibawa pulang pendengarkan syabab dan kasih tahu mereka ini dari saya kalau pulang puas nanti tunggu ketika usah jadwal ke Medan kita ketemu di Medan Oh itu, ketemu di Medan. Usah ke Medan setelah itu. Ketemu di rumah Jamal. Dengan Abu Bakar, tapi dengan dia seorang ketemu. Abu Bakar ketemu itu. Tapi itu? Subhanallah, subhanallah. Menghati ya. terjadi kepada taufik dan hidayah kepada Allah Azza Pulang deh. Hilang salah tidak tahu lagi ujung pangkal di mana deh. Kaset tidak juga dengan dengar hasilnya apa. Kenapa tadi? Dia bertanya tadi itu sekedar tahu informasi untuk dirinya. Nah, bukan bertanya untuk mencari kebenaran mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran dah. Tapi sekedar informasi ini sudah itu dapat oleh dia. Pulang bingung lagi dia. Dia tanya lagi. Dia pulang. Hah? Tanya lagi berapa ukubah dia. Ustaz jalan Abu ukubah begini begini. Tanya lagi berapa ukubah ukubah. Nanti namanya itu. Sistem apa? Sistem tabayun tersabutnya kepada maling. Ya, mana mengaku maling benar Kalau maling aku maling yang itu. Ditangkap saya maling, itu kau dia enak. Hah? aku dia tablik. Saya tablik nih. Aku dia. Katakan aku dia. Bagaimana? Ya kaum muslimin mana pikiran? Para hizbi nggak mengaku dia para hizbi. Orang yang bisa mengaku dia di atas haknya salafiyin. Ya, karena berada di atas kebenaran Alhamdulillah, dia mengatakan saya salafi. Tak takut dia mengatakan demikian. Tak salah. Tapi selain salah, tak berani dia. Akhirnya Allah itulah. Karena itu dia bah, bertanya, tanya sana, tanya sini, tanya sana, tanya sini, Allah. Akhirnya bingung deh. Ternyata seperti ini banyak dari itu. Kita kalau sudah ada tuntunan dan bimbingan ulama kepada kita tentang Syekh Fulan. Syekh Fulan, bimbing ulama. Itu begitu, begini, begini. So, kita dengarkan itu. Yang kita tanya lain lagi, kalau sudah menjelaskan kepada kita adalah seorang syekh, seorang ulama yang mempunyai dan ahli dalam bidang demikian itu sudah kita. Alhamdulillah, syukur ya pada Allah Azza Eh, tidak lain lagi. Kalau kita tanya lain lagi bicara makhluk, kita bingung gitu. Nah ini di kalangan sahabat banyak. Sejak main. Ya. Itu akibat. Jadi, jemaah mulia kepada Allah Azza jangan kita ya melepaskan kontrol kita dengan bimbingan para ulama dalam berbagai hal. Baik dalam masalah kidah, masalah manhaj, masalah ibadah, masalah dakwah terutama, apalagi di hari ini yang bermunculan berbagai macam bentuk fitnah yang di hari ini juga akan mengembangkan dan akan melanggengkan dan akan mengistiharkan ya pemikiran-pemikiran yang diusung oleh Abu Hasan Al-Ma'aribi atau Halabiyin yang dikenal dengan manhajul ausar manhaj yang luas, yang lapang, ah, bebas, lepas kontrol. Allah ingin memahami sendiri dan ingin pokoknya bagaimana supaya orang gabung, gabung, gabung dengan Allah. Jadi Allah kita nggak pernah menghalangi orang untuk masuk kepada dakwah salafiyah apa apa Syukur kita nikmat Allah azza wajalla nikmat orang lain. Tapi kita perlu tahu ya, orang ini terbimbing oleh para ulama atau tidak, dakwah wajib untuk para ulama atau tidak. Itu perlu kita teliti. Karena salah-salah ini kita baca rahmat Allah. Batu cuma menggunakan Allah Azza Itu sedikit ya. Kemudian, Fama ahsana ataru malan nas. Dan langkah indahnya. Pengaruh daripada ulama itu kepada manusia. Wa akbaha atharun nas alaih. Dan sangat jeleknya. Ya. Akhir, akhir hasil dan akibat pelecehan orang kepada mereka tersebut. Ya, yang yanfauna an kitabillahi tahrif al-ghalin wa jahal mubtilin wa ta'wil al-jahilin alladziina aqadu alwiyat al-bid'ah wa atarqu anan al-fitnah hum mukhtalifuna fil kitab mukhalifuna lil kitab muttafiquna ala mubarakati al-kitab ya yaquluna ala Allah wa fillah wa fi kitabillah bi ilm yatakallamuna bil mutashabih min al-kalam ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين ولذلك في هذا الفصل سنتعرف على منهج السلفيين في علمائهم وأثر العلماء عليهم من خلاف من خلال البعوث التالية أولا منزلة العلماء ini insya Allah Ta'ala nanti pada maghrib kita lanjutkan Kita di sini dulu, salat maghrib ya. Ya, di sini dulu. Pada maghrib kita sambung. Kita nanti habis maghrib sambung sampai adan adan terus sambung isya sebentar setelah isya kita gitu akhirnya itu ya terus ya, ya subhanallah alhamdulillah asyhadu an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh